senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam hari ini pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis ilmu yang tentu kita berharap semoga kedatangan kita di majelis ini benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan manfaat serta ilmu yang diamalkan demikian pula tidak lupa kami haturkan jazakumullah khairan kepada yayasan dan takmir masjid Namira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya di dalam membawa masjid ini kepada yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada kitab enam pilar di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan dan dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh dan para ulama kaum muslimin yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yang mengikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara poin terpenting atau poin penting yang dibahas di dalam kitab ini yaitu poin keempat atau pilar keempat masih dalam pilar yang keempat ditulis oleh penulis buku ini bahwa kekalahan merupakan ancaman Allah kepada orang-orang yang menyelisihi orang-orang yang menyimpang dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengikuti petunjuknya. Maka janganlah seorang bangga ketika dia menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia merasa bahwa dia membuat kreasi baru. Padahal itu adalah penyimpangan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang demikian keadaannya terancam terancam akan diberikan kekalahan, dibalas oleh Allah dengan kekalahan. Sebagaimana Allah Azza wa berjanji dan Allah telah melaksanakannya Inna lanansuru rusulana Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong, akan memberikan kemenangan kepada para rasul kami dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang mukminin yang mengikuti mereka. Maka sebaliknya Allah pun mengancam orang-orang yang menyelisihi dari mengikuti Rasulullah SAW atau para Rasul. Bil khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Maka janganlah heran tatkala dan realita kehidupan kita dan apa yang dialami dan diderita oleh mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di berbagai negeri kaum muslimin. Mereka di zaman ini banyak yang terkalahkan, tertindas oleh musuh-musuh Islam. Salah satu sebab adalah karena menyelisihi, menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana dinukil oleh penulis buku ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mujadilah atau lebih dikenal di negeri kita dengan surat Al-Mujadalah. Padahal dua-duanya benar. Mujadilah atau muja, mujadalah. Ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jalla berfirman Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin Sesungguhnya orang-orang yang menentang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka termasuk orang-orang yang sangat terhina. Dihinakan oleh Allah SWT. Karena mereka menentang Allah. Menentang ajarannya. Menentang Rasulullah. Menentang tuntunannya. Tidak mau mengikuti beliau. Maka Allah jadikan mereka terhina. Dan demikian pula telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis <clears throat> yang derajatnya adalah derajat hasan. Artinya sanatnya baik. Bisa dijadikan dalil. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri yang artinya dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang melisihi atau mendurhakai perintahku. Jadi Nabi Alaihissalam telah memberitahukan kepada kita bahwa akan dijadikan kehinaan dan kerendahan. Siapa yang menjadikannya? Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang menyelisihi dan menurakai perintah Rasulullah SAW, Allah jadikan mereka terhina. Allah jadikan mereka rendah, tidak dianggap oleh orang-orang kufar, oleh musuh-musuh kaum muslimin. Karena mereka menyelisihi Rasulullah atau perintah beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan salah satu penyebab terjadinya perselisihan adalah karena meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap remeh, dianggap rendah apa yang diajarkan oleh beliau sehingga ada sekelompok kaum muslimin mengikutinya. Sekelompok kaum muslimin meninggalkannya, menganggapnya itu adalah hal kecil. Padahal Allah telah mengingatkan, jangan sampai kalian berselisih. Karena perselisihan itu dampaknya jelek. Perselisihan itu berakibat buruk bagi umat yang berselisih. Apa di antara akibatnya? yaitu kelemahan yang menimpa mereka. Mereka menjadi umat yang lemah karena perselisihan-perselisihan terjadi di antara mereka. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46 wa atiullaha wa rasulahu dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya nya wala tanaza'u dan janganlah kalian saling bantah membantah saling selisih satu dengan yang lainnya fatafshalu wa rihukum niscaya hal itu menyebabkan kalian menjadi gentar dan kalian akan hilang kekuatan kalian ini yang diinginkan oleh orang-orang oleh musuh-musuh Islam, oleh lawan-lawan kaum muslimin. Bagaimana memasukkan dalam diri kaum muslimin perpecahan, perselisihan. Salah satunya adalah dengan memasukkan racun dalam diri umat ini. Bahwa hukum mengikuti sunnah tidak wajib. Seorang mempunyai kebebasan di dalam dia melakukan satu aktivitas. Walaupun menyelisih sunnah Nabi SAW. Sehingga kemudian muncul apa yang muncul di tengah-tengah mereka. Terjadi perselisihan. Terjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Lalu umat menjadi lemah. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa akan muncul akan terjadi perbedaan yang banyak di tengah-tengah umat ini akan muncul kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyimpang dari jalan orang-orang yang benar yang menyimpang dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasulullah Sallam memberitahukan kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu dengan kembali kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah sunnah beliau. Ingat, Apabila disebut dalam ceramah ini tentang kata sunnah itu bukan berarti apa yang didefinisikan oleh ulama-ulama fikih. Sunnah itu yaitu suatu perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu maknanya. Ya. Makna sunnah adalah tuntunan, ajaran, metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu artinya sunnah. Pola hidup beliau, manhaj hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan yang sunnah. Karena ada beberapa definisi tentang sunnah itu. Yang banyak kita pahami makna sunnah itu adalah apa yang dipahami oleh ulama fikih apa yang didefinisikan oleh ulama fikih yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdo berdosa. Bukan itu. Lalu maknanya apa Ustaz? Saya berikan satu contoh. Tentang makna sunnah itu adalah pola hidup Nabi SAW. Secara keseluruhan. Ketika ada tiga orang sahabat datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin mengetahui tentang amalan-amalan beliau, yaitu amalan-amalan sunnah, bukan amalan yang wajib. Karena kalau yang wajib mereka mengetahui. Maka mereka bertanya, kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh para istri bahwa Nabi alaihi salatu wasallam orangnya puasa juga kadang-kadang beliau tidak berpuasa. Orangnya kadang-kadang ini bangun sholat malam juga beliau mengumpuli istrinya Beliau orangnya demikian dan demikian. Maka para sahabat tersebut merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang terlalu besar. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau aku, aku akan berpuasa selamanya. Tiada hari tanpa puasa. Yang puasa sun, sunnah. Karena puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mengatakan aku akan terus menerus sholat di malam hari, sholat tahajud, qiyamul lail dan tidak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Nah, setelah mereka mengucapkan kalimat itu dan didengar oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pergi, kemudian datanglah Nabi Alaihissalatu Maka mereka pun menyebutkan bahwa ada orang-orang yang datang yakni para sahabat, sebagian sahabat, mereka bertanya kepada kami tentang ibadah engkau ya Rasulullah. Kami jelaskan. Tahu-taunya salah satu di antara mereka mengatakan, aku akan berpuasa selamanya. Tiada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Karena mereka melihat bahwa ibadah mereka sedikit. Mereka ingin lebih mendengar hal tersebut. Nabi Alaihissalam mengetahui bahwa ini adalah benih-benih yang berbahaya. Pola pikir seperti ini berbahaya. Coba bayangkan, seandainya Nabi SAW tidak menegur mereka. Siap umat ini hanya puasa, sholat malam, tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Makanya Beliau mengumpulkan para sahabat semuanya. Lalu beliau berpidato. Beliau mengatakan tapi tidak menyebut nama-nama para sahabat itu. Ini untuk menjaga. Kata beliau, "Ma balu akwam?" Mengapa aku mendengar ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka, yakni tiada hari tanpa puasa. Ada lagi sebagian yang mengatakan bahwa dia akan sholat malam dan tidak tidur. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita. Kok aku mendengar suara-suara itu, ucapan-ucapan itu. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah. Ketahuilah bahwasanya Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Tetapi aku adalah orang yang berpuasa dan juga berbuka Aku adalah orang yang sholat di malam hari. Tetapi juga aku tidur. Dan aku adalah orang yang menikahi wanita. Lalu beliau mengucapkan kalimat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yani itu pola hidupku. Itu cara hidupku. Maka barang siapa yang tidak menyukai akan cara hidupku itu dia bukan dari golonganku. Pertanyaannya adalah yang pertama kita mengetahui bahwa yang dimaksud sunnah di situ adalah cara hidup. Bukan kalau dikerjakan tidak eh, mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdoa, tidak berdosa. Bukan itu arti sunnah. Sunnati artinya pola hidup aku. Cara aku menjalankan agama Allah seperti itu. Apa kesimpulannya? Yaitu memberikan hak kepada setiap yang berhak. Itu ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai hak, kita berikan hak Allah. Istri mempunyai hak, kita berikan hak istri. Diri kita mempunyai hak, kita berikan hak diri kita. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang berhak akan haknya. Ini agama Allah. Agama yang lurus. Agama yang mustaqim. Yang mengetahui dan memberikan hak setiap yang setiap yang berhak. Jadi makna sunnah adalah pola hidup, cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menentang pola hidup tidak menikah. Kecuali kalau memang seorang tidak mampu menikah. Pola hidup hanya sholat malam tahajud tapi melalaikan tugas-tugasnya di siang hari. Ini bukan cara Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat ketika Rasulullah Sallam beliau menyebutkan bahwa akan terjadi perselisihan, akan terjadi ikhtilaf di antara umat ini, maka beliau kemudian memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah berpegang teguh kepada sunnah, tuntunan, ajaran dan pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan at-tamassuku bis sunnati berpegang kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW adalah safinatun najat. Adalah bahtera keselamatan. Ibarat bahtera Nabi Nuh yang menghadapi gelombang yang dahsyat. Orang yang naik bahtera itu dialah yang selamat. Orang yang mengikuti pola hidup, cara hidup dan berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW itulah yang akan selamat pada gelombang terjadinya perpecahan, terjadinya penyimpangan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi Alaihissalam, sebagaimana dinukil oleh penulis buku ini, bahwa beliau memerintahkan untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah beliau di saat terjadinya perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kata beliau, wa innahu man ya'ish minkum ba'di. Dan sungguhnya orang yang hidup sesudah aku di antara kamu sekalian, fasayarokhtilafan katsira. Maka dia akan melihat banyak perpecahan, banyak perbedaan Lalu apa jalan keluarnya? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang berada di atas petunjuk. Pegang teguhlah akan tuntunan dan ajaranku dan ajaran mereka. Tamassaku biha. Tamassaku biha. Peganglah erat-erat akan sunnah itu. Wa abdu alaiha bin nawajib Dan gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Wa iyakum wa mu'dathatil umur dan waspadalah kalian dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Itu peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjelaskan akan terjadinya perpecahan, perbedaan, munculnya aliran-aliran yang menyimpang, aliran sempalan-sempalan Islam yang semua membawakan nama Islam, semua membawakan Quran dan Sunnah, tapi menyelisih jalan yang yang benar. Di saat itu kembali kepada Sunnah, kembali kepada ajaran beliau. Maka untuk kembali kepada ajaran beliau, kita harus mengetahui. Kita harus belajar. Belajar sunnah. Kitab-kitab sunnah itu banyak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, dan yang lainnya. Dari kitab-kitab sunnah. Tidak bisa seorang kembali kepada sunnah kalau dia tidak mengetahui sunnah itu. Kalau dia mengatakan, kalau dia tidak mempelajari tentang sunnah itu. Maka pelajarilah apa yang menjadi pegangan kita di saat terjadinya perselisihan dan perbedaan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin agar tidak menyerupai pola hidup orang-orang yang telah terpecah belah dari golongan ahlul kitab, al-yahud, wan nasoro. Kita jangan mengikuti pola hidup mereka. Yang terpecah belah menjadi golongan-golongan yang banyak. Kelihatannya mereka bersatu, tetapi tidak. Pada hakikatnya tidak. Allah berfirman, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-105. Surat Ali Imran ayat yang ke-105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan mereka berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas kepada mereka. Sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dari kitab Allah. Tapi mereka menyelisihinya. Nah Allah melarang kaum mukminin mengikuti pola hidup mereka, cara hidup mereka yang memecah belah agama mereka. Karena Allah menyebutkan salah satu penyebab terjadinya perpecahan di kalangan mereka itu karena mereka melalaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak mengerjakannya. Mereka meninggalkannya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka terjadilah permusuhan di antara, di antara mereka. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-14. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-14 Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka apa penyebab terjadinya permusuhan di antara mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mithaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء ila yaumil qiyamah yang artinya dan di antara orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani ada yang telah kami ambil perjanjian mereka jadi Allah telah mengambil janji terhadap mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan oleh Allah, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Apa yang terjadi pada mereka pada hakikatnya sudah terjadi pada umat ini. Ketika sebagian umat ini dengan sengaja melalaikan, melupakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka memilih pilihan mereka sendiri. Mengadakan apa yang mereka ingin adakan. Semaunya. Lalu mereka meninggalkan kitab Allah. Dan sunnah Rasul. Diletakkan di punggung-punggung mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Permusuhan. Kedengkian. Perselisihan di antara mereka. Maka dari itu diingatkan oleh Allah. Kalian jangan seperti mereka alul kitab. Allah berikan peringatan. Allah mengambil janji dengan mereka. Agar mereka berpegang teguh kepada ajaran Taurat dan Injil. Tapi mereka pura-pura melupakannya. Mereka sengaja meninggalkannya. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu mereka. Daripada memilih mengikuti ajaran Allah ajaran Taurat dan Injil. Maka terjadilah pada mereka permusuhan. Ya, terjadi permusuhan pada mereka. Mereka merubah ayat-ayat Allah. al kalima an mawadhihi wa nasu haddan mimma dhukkiru bihi. Ini tentang orang-orang Yahudi. Kalau tadi tentang orang-orang Nasrani, pada ayat yang ke-14 surat Al-Maidah dan pada ayat sebelumnya ayat ke-13 dari surat Al-Maidah Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah Azza wa Jalla, yuharrifunal kalima an Mereka itu suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Mengganti satu kata ya dalam Taurat. Jadi mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka diperintahkannya, diperintahkan oleh Allah. Maka Allah pun maka mereka pun terjadi permusuhan di antara mereka. Jadi sudah merupakan pengalaman yang terjadi kepada dalam diri orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kaum mukminin dan apa yang Allah turunkan pada mereka atau kepada manusia berupa Al-Qur'an itu tidak menambah bagi mereka keyakinan. Justru menambah mereka jauh dari ajaran Allah. Jadi orang-orang ahlul kitab hanya sedikit bisa dihitung dengan jari yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam justru apa yang Allah turunkan itu menambah kekufuran mereka. Menambah kekufuran mereka karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka daripada mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-64. Wala yazidanna, kathiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ila يوم qiyamah yang artinya dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan di antara mereka yaitu ahlul kitab jadi turunnya Al-Quran itu menambah permusuhan, kedurkahakaan, dan kekufuran di antara mereka. Dan kami telah timbul, timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat kelak. Jadi sebab utama yang menimbulkan permusuhan di antara mereka dan ini yang Allah ingatkan kepada kita kaum mukminin yaitu karena melupakan, melalaikan, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh agama ini. Ya. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka lebih memilih hawa nafsu mereka. Daripada mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah oleh karena itu juga Allah ingatkan kepada kaum mukminin. Allah ingatkan agar berpegang teguh kepada tali agama Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraku. Dan berpegang teguhlah kalian Semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini perintah Allah kepada kaum mukminin dan tali agama Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Al-Quran dan Sunnah ini masih ada, maka masih akan ada orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan dan Sunnah. Allah merintahkan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, berpeganglah dan kuat kamu sekalian akan tali agama Allah. Dan jangan kalian cerai-berai. Bercerai-berai. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu apabila kita melihat sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa perpecahan yang ter terjadi di kalangan kaum muslimin atau kelompok-kelompok yang ada maka kita akan jumpai perbedaan dan perselisihan itu yang paling kecil terjadi itu pada ulama-ulama hadis. Pada kelompok ahlus sunnah yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun yang menjadikan agama mereka atau menjadikan pegangan-pegangan lain selain Quran dan Sunnah. Contoh yang menjadikan mimpi sebagai pegangan atau menjadikan hati ya inspirasi sebagai dalil Haddathani qalbi an rabbi hatiku berkata kepadaku dari Tuhanku perpecahan yang ada pada kelompok ini jauh lebih banyak daripada yang ada pada perbedaan yang ada pada ulama-ulama hadis. Loh kok begitu? Mengapa demikian? Karena ulama-ulama hadis mempunyai standar pegangan bagi mereka. Yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Itu pegangan mereka. Kalau ada yang menyimpang dikit, ditarik kembali kepada hadis. Sedangkan yang berpegang teguh berpegang pada lainnya, pada mimpi, pada cara tertentu, aliran tertentu, itu lepas. Maka setiap orang berkata dan pendapatnya. Si A bermimpi begini, mimpinya dijadikan pegangan. Si B bermimpi begini, mimpi si B jadikan pegangan. Nah kalau seratus kepala yang mimpi, ada seratus aliran. Yang berpegang pada mimpi, pada mimpi. Makanya mimpi bukan pegangan. Ya. Mimpi itu bukan dalil. Wijdan itu bukan dalil. Dalil Quran dan sunnah. Sesuai yang dipahami oleh para ulama-ulama ahlusun, ahlus Itulah hablullah. Itulah tali agama Allah. Itulah safinatun Nuh. Safinah bahtera Nabiullah Nuh. Yang apabila kaum muslimin, kaum mukminin menaiki bahta tersebut, maka dia akan selamat sampai kepada tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dinukil beberapa perkataan para ulama tentang persamaan ulama-ulama ahlul hadis, ulama-ulama ahli sunnah di dalam berpegang pada agama Allah. Kalaupun terjadi perbedaan di antara mereka, jumlah perbedaannya sedikit, tidak berarti. Dalam hal-hal yang bukan hal-hal yang pokok, yang pokok, tapi hal-hal yang furu, yang cabang. Karena mereka mempunyai pegangan, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama kaum muslimin dari kalangan salaf maupun kholaf dari yang dahulu maupun yang datang kemudian. Kemudian kita diberikan kisah oleh penulis buku ini tentang bagaimana Allah menjadikan kekalahan pada orang yang menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah ini dibawakan oleh penulis tentang seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Persia. Kerajaan Persia Majusi. Penyembah api. Ya. Yang sekarang diteruskan oleh Rafidah. Syiah Rafidah. Ya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Hudhafah radhiyallahu an membawa surat Rasulullah SAW untuk diberikan kepada Kisro Persia. Kalau Romawi, Kaisar. Kekaiseran Romawi. Kalau Persia, Kisro. Bukan Kaisar, tapi Kis, Kisro itu lakob. Ya, istilah bagi Raja Persia. Yaitu Kis, Kisro. Ketika Abdullah bin Qudhafa datang, dia ingin bertemu dengan Raja Persia membawa surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajaknya untuk memeluk Islam. Abdullah berkata dalam kisahnya, "Fadafa'tu ilaihi kitab Rasulillah." sallallahu alaihi wasallam maka aku pun menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang raja tersebut yaitu raja Persia thumma akhadhaha thumma akhadhahu famazzaqahu maka surat itu diterima oleh raja Persia kemudian langsung di setelah dibaca sobek sebuah surat tersebut di famassaqahu Falamma balagha ذلك Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله Allahumma mazziq mulkahu. ketika berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa raja Persia Majusi itu menyobek-nyobek suratnya maka beliau sallallahu sallam memohon kepada Allah dengan mengatakan Allahumma mazik mulkahu ya Allah cabik-cabiklah kerajaannya makanya kerajaan Persia sampai hari ini dan sampai kiamat tidak akan muncul lagi Bagaimanapun upaya mereka Bagaimanapun upaya Iran untuk mengembalikan kerajaan Persia dahulu tidak akan kembali. Karena kita beriman kepada Rasulullah SAW. Yang telah berdoa kepada Allah dan doa beliau adalah doa yang terkabul. Ya Allah, cabik-cabiklah kerajaannya. Ini sikap orang yang menyobek surat Rasulullah SAW. Sementara di sisi yang lain, di sisi yang lain, disebutkan oleh para ulama dan ahli sejarah, Rasulullah SAW mengutus utusannya kepada raja kepada raja Romawi, kepada Heraklius. Heraklius menyambut kedatangan tamu yang membawa surat itu. Beliau menghormati tamu tersebut, utusan Nabi Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan mereka pada tempatnya, dihormati, diterima suratnya. Tapi dia menolak dengan cara yang baik. Dia tidak menyobek surat Rasulullah SAW itu. Itu raja Roma Romawi. Tidak disobek suratnya. Bahkan diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Makanya kerajaan Romawi sampai hari ini sisanya bekasnya masih ada. Karena mereka memuliakan Rasulullah SAW. Memuliakan suratnya. Memuliakan utusannya. Maka Allah tetap menjaga kehormatan itu. Karena mereka menghormati Rasulnya. Tetapi sebaliknya Persia tidak. Ketika dia menghinakan Rasulullah SAW. Utusannya, suratnya disobek. Maka dia pun dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa Sejauh mana orang itu menolak? Sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW maka sebesar itu pula kehinaannya akan didapatinya. Oleh karena itu apabila seorang ingin mulia, hendaklah dia menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi sunnah, tuntunan, dan pedoman hidup yang beliau ajarkan kepada umat ini. Mereka diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Kalau umat ini berpegang teguh kepada kepada sunnahnya, kepada ajarannya, ya. Kemudian disebutkan pula dalam kisah ini bahwa ketika Raja Persia menerima surat dari Nabi SAW, dia mengutus orang gubernurnya yang ada di Yaman untuk menghadap kepada Nabi SAW. Menghadap Nabi SAW. Maka mereka pun menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa kalian? Kata mereka ini utusan dari Raja Persia. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi SAW bahwa sang raja mencabik-cabik suratnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dua orang utusan itu, kembalilah kalian. Kalian akan mendengar bahwa raja kalian telah terbunuh. Dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan betul. Sekembalinya mereka, mereka mendengar berita bahwa Raja Persia telah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini dan penutup dari kajian kita di malam yang berbahagia ini kita ingin mengajak umat untuk betul-betul menyadari betapa pentingnya kita ini berjalan di atas apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus memilih hambanya yang termulia untuk membawa risalah Allah ini. Agar kita mengikutinya dengan baik. Apabila seorang menyimpang dari jalan beliau, kembalilah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya kembali kepada kepada jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa artinya seorang bergelimbang dalam penyimpangan? Dan terus menerus dalam penyimpangan. Tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hendak kemana dia berlari. Bumi ini milik Allah. Langit milik Allah. Dirinya milik Allah. Maka tiada lain apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla adalah benar. Fafirru ilallah. Segeralah. Berlarilah menuju Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ila Allah dengan bertobat dan berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya dan berbuat baik dan berpegang pada sunnah Nabi SAW kita akan selamat didilah anak-anak kita ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Jadikan itu sebagai ruh dalam dan dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, maka insya Allah Taala lambat laun, cepat atau lambat, Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, baik di negeri ini maupun di tempat yang lainnya. Saya kira sementara itu dapat saya sampaikan dan insya Allah untuk pertemuan akan datang insya Allah Taala kita memasuki pilar yang kelima, prinsip yang yang kelima dari prinsip-prinsip atau enam prinsip al-sunnah wal jamaah di dalam memahami dan menjalankan agama Allah Ta'ala yaitu uh, prinsip yang keenam ya ya prinsip yang keenam al aslu as sadis yaitu at tasfiyah Wattarbiyah. Ya. Bahwa salah satu prinsip yang penting dalam kehidupan kita, marilah kita berupaya untuk betul-betul kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya yang murni dan kita berupaya untuk membersihkan diri kita, lingkungan kita, agama kita, dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam ke dalam Islam. Banyak hurufat, tahayul dan yang lainnya. Budaya-budaya Hindu, Buddha yang dimasukkan dalam dalam Islam ini. Ya. Sehingga terjadi pencemaran terhadap ajaran Allah dan dan Rasulnya. Maka salah satu prinsip yang juga menjadi perhatian para ulama kaum muslimin adalah senantiasa menjelaskan tentang masalah tersebut yaitu memurnikan usaha pemurnian Islam dari hal-hal yang disusupkan masuk ke dalam Islam. Ini yang disebut dengan at-tasfiyah wat tarbiyah. Tasfiyah itu membersihkan, memurnikan. Hal-hal yang bukan darinya dikeluarkan. Kemudian kita mendidik generasi kaum muslimin di atas tuntunan yang murni, tuntunan yang bersih, tuntunan yang telah dibersihkan tadi. Insya Allah akan lahir generasi-generasi kaum muslimin yang betul-betul berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman yang benar yang dipahami oleh para salaf dan kholaf yang berjalan di atas jalan yang benar sehingga mudah-mudahan kita telah berbuat sesuatu untuk agama Allah, telah menolong bagian dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza berfirman, "In yang surkum wa yuthabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Aku lu qouli kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.